beli maksudnya syarat-syarat sahnya jual beli Adapun pertemuan ini tentang Asyurut fil bay' Syarat-syarat dalam jual beli Maksudnya dalam jual, jual beli syarat-syarat tambahan Yang dimaksud dengan Asyurut fil bay' Ilzamu ahadil mutaaqidain al-akhar bisababil aqdi ma lahu fihi manfa'ah salah satu dari dua orang yang melakukan akad salah satu dari dua orang yang melakukan akad mengharuskan mengilzamkan kepada yang lain mengharuskan atau mengil, mengilzamkan kepada yang lain dengan sebab akad tersebut malahu fihi manfaat sesuatu yang memberikan manfaat kepadanya sesuatu yang memberikan manfaat kepadanya ini asyurut fil baik ahlul ilmi mereka menyebutkan perbedaan antara syurutul bay' dengan asyurut fil bay, syarat sahnya jual beli dengan syarat-syarat dalam jual beli. Eh, sebagian alul ilmi mereka menyebutkan ada sekitar uh, empat sisi perbedaan. Empat sisi perbedaan. Yang pertama, syurutul bayi' syurutul bayi' maksudnya syarat sahnya jual beli telah kita sebutkan di awal itu <clears throat> syarat yang ditetapkan oleh syariat syarat yang ditetapkan oleh syariat sementara asyurut fil bayi syarat-syarat dalam jual beli itu ditetapkan oleh pelaku jual beli syurut fil bay ditetapkan oleh pelaku jual beli. Nah. Contoh. Contoh misalnya syurutul bay syarat sahnya jual beli harus saling-saling ridha, harus saling sama-sama ridha. Innamal bit bitaradi. Innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan ini yang dita, yang menetapkannya syariat. Nah, syariat yang menetapkan harus ada. Kapan jual beli tidak ada keridhaan padanya, maka menyebabkan jual beli itu tidak sah. Ya. Jual beli yang dipaksa. Nah, bi ghairi haqqin. Nah. Ya. Jual beli seorang yang mabuk. Nah, dan yang lain yang telah kita sebutkan, mukrah bighairi haqqin ini semua telah disebutkan ini tidak sah karena tidak ada ridha padanya. Kalau syurut fil bai' ditetapkan oleh pelaku. Pelaku jual beli. Misalnya salah satu mengatakan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Ini syurut fil bai', syarat dalam jual beli. Yang menetapkannya salah satu dari pihak penjual ataukah pihak pembeli. Nah, Perbedaan yang kedua Syurutul bayi syarat sah jual beli menentukan sah tidaknya jual beli. Menentukan sah tidaknya akad jual beli. Syurutul bayi yatawaqqafu 'alaiha sihhatul bayi. Syarat sah jual beli itu menentukan sah tidaknya jual beli karena syariat yang menetapkan kapan tidak terpenuhi berarti menunjukkan tidak sah jual beli itu. Nah, wa syurutil bai' yatawaqqafu 'alaiha luzumul bai'. Adapun syarat dalam jual beli adapun syarat dalam jual beli menentukan luzumul bayi tetapnya jual beli tersebut atau boleh dibatalkan tetapnya jual beli tersebut atau boleh dibatalkan nah contoh misalkan Salah satu syaratul bayi yang kita sebutkan kemarin uh, sesuatu yang bermanfaat. Nah, ayyakunal babi al mabi lahu manfaah mubah Bahwa barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang sifatnya mubah. Nah, mimma yubahul intifa'u mutlakan, sesuatu yang mampu dimanfaatkan. Ini syarat yang di, yang menetapkannya adalah syariat. Kalau ada seseorang melakukan jual beli barang yang diperjualbelikan sesuatu yang tidak menghasilkan manfaat, tidak memiliki manfaat, nah maka tidak sah jual belinya. Nah, tidak sah jual belinya batil. Nah, karena syariat yang menetapkan syarat sah jual beli itu menetapkan sah tidaknya jual beli. Kalau barang itu memiliki manfaat, salah satu syaratnya terpenuhi. Kalau barang itu tidak memiliki manfaat, maka salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka menunjukkan batal akad tersebut tidak sah jual belinya. Ini syurutul baik. Adapun syurutun fil baik menetap menentukan tetapnya jual beli tersebut atau boleh dibatalkan. Misalkan antara penjual dengan pembeli, pen, pembeli menetapkan syarat tambahan. Saya saya beli barang ini kepada Anda tapi dengan syarat. Nah, dengan syarat Eh, jika barang tersebut misalnya akdun istisna, dia pesan barang. Telah kita sebutkan akdun istisna termasuk sesuatu yang diperbolehkan. Dia memesan barang kepada seseorang. Uh, saya pesan entah makanan, entah pakaian, saya pesan baju, anggap baju misalkan, baju kepada Anda. Ini uangnya saya serahkan. Nah, ya, misalkan atau serahkan nanti terserah aktun istisna buatkan untuk saya baju dalam jumlah sekian ukurannya sekian sekian sekian tapi saya berikan syarat syaratnya satu bulan jadi nah jika lebih dari satu bulan barang ini tidak diserahkan tidak diberikan tidak jadi berarti saya batalkan akad saya saya tidak jadi mengambil nah ini syarat nah tidak jadi mengambil. Ini syarat. Syarutun fil bait. Ketika misalnya syarat ini terpenuhi 20 hari barangnya jadi. Maka syarat ini terpenuhi menetap menentukan bahwa akad jual beli tersebut terjadi sehingga si pembeli diharuskan membayar apa yang telah dia pesankan tadi. Dia bayar. Nah, tapi kalau misalnya syarat ini tidak terpenuhi, 30 hari belum selesai. Akhirnya dalam jangka waktu 40 hari baru barangnya jadi. Penjual mengatakan, "Saya baru bisa membuatnya di waktu di hari yang ke-40. Ini barangnya sudah ada." Maka pihak pemesan, pembeli tadi berhak untuk kemudian dia memilih. Nah, karena syaratnya tidak terpenuhi sehingga dia boleh untuk membatalkan akad saya, akadnya. Dia boleh mengatakan, "Maaf, saya sudah persyaratkan barangnya harus jadi dalam jangka waktu satu bulan. Ini lebih dari satu bulan, berarti saya batalkan akad saya. Boleh, boleh dia batalkan, boleh pula dia dia uh, penuhi. Artinya diberikan kepadanya khiyar. Boleh dia mengatakan ya sudah nggak apa-apa. Saya juga belum dapat barangnya. Ini uh, harganya kepada anda, uangnya mana barangnya? Boleh dia diberikan pilihan untuk tetap melanjutkan akad tersebut atau membatalkannya ketika syarat jual belinya itu tidak tidak terpenuhi. Nah, ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, syurutul bai' la yumkinu isqatuha wa syurutu fil bai' yumkinu isqatuha mimman lahu syartu. Syarat sahnya jual beli tidak mungkin digugurkan. Tidak dapat digugurkan. Syarat sah jual beli tidak dapat digugurkan karena yang menetapkannya syariat. nggak boleh digugurkan, ya. Meskipun sama-sama ridho, ya. Ya sudah kita jual beli barang yang tidak ada manfaatnya. Ridho boleh, nah sama-sama ridho, ya sama-sama ridho. nggak boleh biar sama-sama ridho. Nah, jual beli barang yang tidak diketahui secara jelas barang yang diperdagangkan, munabada, bai'ul hasad, jual beli dengan dilempar barang-barang dagangannya di depan dalam jumlah banyak dengan berbagai macam bentuk. Lalu kemudian pembeli membeli kuponnya sekali lempar 50 ribu lalu dia melempar bola tersebut mengenai salah satu barang yang dijual dengan harga 50 ribu tersebut. Ini oleh hasad. Ini diharamkan. Nah, Nabi SAW melarang. Meskipun sama-sama ridho. Ya bagaimana? Kita sama-sama sepakat. Kita gugurkan syarat ini. Ya sama-sama ridho kita. Boleh. Nah, tidak dapat digugurkan sehingga apabila tidak terpenuhi maka menyebabkan jual belinya tidak sah. Nah, ini syurutul baik. Adapun syurutun fil baik, syarat dalam jual beli boleh untuk digugurkan bagi yang mempersyaratkan. Nah, seperti contoh yang kita sebutkan sebelumnya. Dia pesan baju, dia persyaratkan satu bulan sudah selesai. Satu bulan belum selesai. Di bulan berikutnya baru jadi. Nah, maka dia diberikan pilihan. Boleh dia batalkan sesuai dengan syarat yang dia tetapkan. Boleh pula dia lanjutkan akad tersebut. Ya sudah, saya jatuhkan syarat saya. Tidak apa-apa, sudah sini, saya beli. Nah, diperbolehkan. Yang keempat, syurutul baik kulluha sahiha muhtabar. Liannaha min wad'i syar'i wa syurutu fil baik minha mahuwa sahih mu'tabarah wa minha malaysa Syarat sah jual beli seluruhnya sah. Syarat sah jual beli seluruhnya sah. Nah, karena yang menetapkannya syariat. Telah kita sebutkan. Enam syarat sah jual beli. Dan telah kita sebutkan ada satu syarat yang diperselisihkan ahlul ilmi sebagian menetapkannya sebagai syarat. Nah. Ini masyarakat seluruhnya sah dan harus terpenuhi dalam jual beli. Adapun syurutun fil bayi syarat dalam jual beli, syarat dalam jual beli, ada yang sahih teranggap, ada pula yang tidak. Ada yang sahih teranggap dan ada pula yang tidak. Yang nanti insya Allah akan disebutkan. Ya. Nah. Syarat dalam persyaratan dalam jual beli karena ini tambahan, ada yang sah, ada yang benar. Dia mengatakan yang membeli barang di toko ini, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Ini syarat yang sah. Nah, apabila disepakati, maka mereka berjalan di atas syarat ini. Nah, ya. Adapun syarat afwan itu eh, syarat uh, Nah, saya ulangi, syarat yang ditetapkan oleh syariat ada yang uh, seluruhnya sah. Adapun syarat fil bayi syarat dalam jual beli yang ditetapkan oleh pihak pelaku jual beli ada yang sah seperti tadi contoh kita sebutkan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan ini syarat yang sah ada pula syarat yang tidak sah tidak teranggap misalnya dia mengatakan saya jual barang ini kepada Anda tapi dengan syarat Anda tidak boleh lagi jual kepada orang lain nah ini syarat yang tidak sah dia mempersyaratkan sesuatu yang bertentangan dengan akad tersebut sehingga tidak teranggap tidak teranggap syarat tersebut. Artinya syurutun fil bay syarat dalam jual beli ada yang sah dan ada pula yang tidak sah. Ini masyarakat ikhwa beberapa uh, perbedaan antara syurutul bay dengan asyurut fil bay Para ulama mereka berselisih tentang hukum asal syurut fil bay Apa hukum hukum persyaratan dalam jual beli itu? Apa asal hukumnya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama antara pendapat uh, <clears throat> yang mengatakan bahwa asal hukum syarat itu terlarang kecuali yang ditunjukkan oleh nas. Ini madhab zahiriyah. Ada juga pendapat yang mengatakan dan ini madhab jumhur bahwa asal hukum dalam syurut fil baik syarat-syarat dalam jual beli itu terlarang kecuali yang ditunjukkan oleh dalil. Kalau tadi nas ini dalil. Nah, dalil lebih lebih banyak. Kalau nas Al-Qur'an was sunnah nasnya. Kalau dalil dalil banyak ya. Ada Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas, istishab, dan yang lainnya. Ini pendapat jumhur. Yang ketiga, pendapat yang ketiga yang mereka mengatakan asal hukum persyaratan dalam jual beli adalah ibahah. Boleh. Ya, sah. Kecuali yang ditunjukkan oleh dalil bahwa itu terlarang. Dan ini madhab al-Hanabilah. Dan ini yang sahih. Pendapat yang sahih bahwa syarat dalam jual beli asal hukumnya sah. Asal hukumnya sah ya dan boleh kecuali yang ditunjukkan oleh dalil tentang terlarangnya dan tentang batilnya. Di antara dalil yang dijadikan sebagai hujah bahwa persyaratan itu termasuk adat, termasuk kebiasaan adat, ya bukan ibadah dan asal hukum adat itu sesuatu yang mubah berbeda dengan ibadah al aslu fil ibadati al hadar wal man'u wal aslu fil adah al ibaha wal idnu nah asal hukum dalam ibadah itu terlarang sampai datang dalil yang menunjukkan bolehnya dan asal hukum al adah itu boleh izin sampai datang keterangan dari nas dalil yang menunjukkan terlarangnya. Terbalik dengan ibadah. Nah, yang kedua, bahwa syarat-syarat tersebut inna syurub minal asya'il nafi'ah. Syarat-syarat tersebut termasuk hal-hal yang memberikan manfaat. Termasuk hal-hal yang memberikan manfaat dan sesuatu yang memberikan manfaat asal hukumnya boleh. Sesuatu yang memberikan manfaat asal hukumnya adalah boleh. Nah, yang ketiga, syarat-syarat tersebut termasuk al-uqud, akad-akad termasuk bagian dari akad dan kita diperintahkan untuk menyempurnakan akad-akad tersebut ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud wahai orang-orang yang beriman sempurnakanlah akad-akad tersebut ini masyarakat ikhwazan wa beberapa ketentuan tentang e, keterangan bahwa yang sahih pendapat Al-Hanabila dan yang lainnya bahwa syarat itu asal hukumnya sah. Coba kita pelajari hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang permasalahan syarat ini. Contoh, dalam riwayat An-Nasai dalam Al-Kubra, Al tirmidzi dalam jami'nya hadis Aisyah radhiyallahu taala telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Karena ala Rasulullah SAW berdaini qatirain. Qatriyain. Nabi SAW memiliki pakaian dua Buddha, Ya. Fakana idza jalasa fa'araka fihima thaqula alaihi. Apabila beliau duduk menggunakan pakaian tersebut lalu berkeringat, pakaian itu terasa berat bagi beliau. Karena mungkin menyerap keringat sehingga berat. Ya, sudah bahannya berat, terkena keringat, basah itu semakin berat. Sehingga berat dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Wa qadima li yahudi Buz, Bazzun minasyam. Lalu ada seorang Yahudi datang uh, kafilah dagangnya, pakaiannya, pakaian dagangnya itu dari negeri Syam. Fakultu maka kata Aisyah, saya pun berkata, "Lau arsalta ilaihi fashtaraita minhu thawbaini ilal maisarah." Seandainya engkau wahai Nabi SAW utus seseorang kepada orang ini, Yahudi tadi, lalu engkau membeli darinya dua pakaian dua bagian yang ringan sehingga mudah dipakai ilal maisarah yang persyaratannya nanti dibayar kalau ada uang ya nanti dibayar kalau memungkinkan ilal maisarah apabila memiliki kelapangan enam fa'arsala ilaihi lalu Nabi SAW pun mengutus seseorang kepadanya enam lalu orang itu kemudian menolak dia mengatakan kepada alim tuma yuridu Muhammad saya telah tahu apa yang diinginkan oleh Muhammad SAW inama yuridu an yadhhaba bimali aw yadhhaba bihima. Saya uh, dia uh, eh, inama yurid sesungguhnya dia menginginkan untuk membawa lari harta saya. Nah, membawa pergi harta saya artinya tanpa dibayar. Faqala Rasulullah SAW, Nabi SAW beliau menyatakan kadab. Sungguh dia telah berdusta. Qad alima anni min atqahum lillahi wa adahum lil amanah. Sungguh dia telah tahu saya ini termasuk orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling menunaikan amanah. Syahid dari hadis ini perhatikan ketika Nabi SAW menyetujui saran Aisyah radhiyallahu talanha untuk membeli pakaian dengan syarat. Ya. Nah, bahwa bayarannya harganya nanti dibayar ketika memungkinkan. Ini kan persyaratan. Saya beli barang Anda tapi bayarnya nanti ya. Nah, ini persyaratan. Asal hukum jual beli, serah terima barang di tempat. Namun ketika salah satu dari pihak jual beli itu memberikan syarat, saya beli barang ini dari Anda, tapi syaratnya nanti ya saya bayarnya. Nanti besok atau nanti satu bulan lagi atau nanti di waktu memungkinkan bagi saya untuk membayarnya. Ya, nah kalau sudah terima gaji misalkan, telah kita sebutkan beberapa permasalahan ini dalam uh, sesi-sesi sebelumnya. Nah, yang menunjukkan bahwa syarat ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa persyaratan itu hukum asalnya adalah mubah, boleh. Nah, selama tidak ada dalil yang menunjukkan tentang terlarangnya. Contoh yang lain. Nah, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'a jamalan washtarata ilal Madinah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli seekor onta dan mempersyaratkan <clears throat> beliau membeli seekor onta dan mempersyaratkan punggungnya itu sampai ke kota Madinah punggungnya maksudnya tunggangannya ya nah tunggangannya ini hadis Jabir radhiyallahu talanhu ketika Jabir radhiyallahu talanhu memiliki hewan lalu dibeli oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam onta tersebut ya onta tersebut hendak dibeli oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namun Jabir radhiyallahu taala memberikan persyaratan saya jual onta ini tapi dengan syarat saya ingin pakai dulu sampai ke kota Madinah karena ketika itu dalam perjalanan kalau saat itu diserah terimakan langsung Jabir radhiyallahu taala tidak mendapatkan tumpangan tidak ada yang bisa digunakan maka beliau memberikan persyaratan bahwa barang itu dijual tetapi dengan syarat bahwa akan beliau gunakan dulu sampai ke kota Madinah baru nanti di kota Madinah diserahkan onta tersebut kepada kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi Alaihi Wasallam menyetujui. Ini menunjukkan bahwa Nabi Alaihi Wasallam terkadang beliau mempersyaratkan dan terkadang pula beliau dipersyaratkan. Ini menunjukkan bahwa asal hukum persyaratan itu diperbolehkan. Ya, Kalaulah persyaratan ini asal hukumnya terlarang, niscaya Nabi SAW akan menyebutkan alasannya. Beliau akan melarang. Beliau akan mengatakan wahai Jabir, tidak boleh ada persyaratan dalam jual beli kecuali yang diperbolehkan oleh syariat. Nah, tetapi ketika beliau menyetujuinya, menunjukkan asal hukum persyaratan itu boleh kecuali yang bertentangan dengan dengan syariat. wa ringkasannya kapankah suatu persyaratan itu teranggap sah. Kapankah persyaratan itu teranggap sah? Persyaratan itu kan banyak. Nah, tidak memungkinkan untuk kita batasi. Mungkin ketika ada jual beli yang terjadi, masing-masing ingin memberikan persyaratan yang menguntungkan dia. Nah, yang memberikan keuntungan kepada dia. Saya jual barang ini tapi dengan syarat harganya harus kontan. Saya jual barang ini kepada Anda tapi Anda harus begini, begini dan seterusnya. Ya, persyaratan-persyaratan seperti ini kadang-kadang banyak dan tidak dapat dibatasi sehingga kita butuh untuk mengenal dobitnya apa kriteria untuk kemudian dimasukkan atau digolongkan persyaratan itu termasuk persyaratan yang boleh dan teranggap dan kapan persyaratan itu menjadi persyaratan yang fasid yang rusak batil dan tidak teranggap nah Persyaratan itu akan dianggap menjadi persyaratan yang sah jika terpenuhi dua kriteria, dua sifat. Sifat yang pertama. Ai antakuna bihi manfaatun fid dunya awid din. Bahwa persyaratan itu memiliki manfaat baik dari sisi dunia ataukah dari sisi agama. Nah, bahwa persyaratan tersebut memiliki manfaat duniawi atau manfaat ukrawi. Nah, manfaat duniawi atau manfaat ukrawi. Nah, seseorang ketika jual beli dia mempersyaratkan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Kalau sudah keluar dari majelis tidak dapat dikembalikan lagi. Nah, asal hukumnya sejalan dengan dengan ketetapan syariat. Barang yang sudah dibeli kalau sudah pisah dari majelis sudah tidak dapat diper, dikembalikan lagi. Nah, ketika dia persyaratkan persyaratan ini, maka persyaratan ini memberikan manfaat untuknya dia sebagai penjual akhirnya dia mendapatkan manfaat apa yang sudah dibeli dari barangnya sudah tidak bisa lagi dikembalikan. Berarti dia mendapatkan keuntungan. Ada keuntungan duniawi. Nah, ataukah keuntungan ad Nah, ini yang pertama. Yang kedua. Ayakun <clears throat> al masyrut mimma yubahu fi'luhu biduni syarti. Bahwa hal yang dipersyaratkan bahwa hal yang dipersyaratkan asal hukumnya mubah dilakukan tanpa syarat. Asal hukumnya mubah dilakukan tanpa syarat. Nah. Ini masyarakat ikhwa azan wa Ya. Bahwa yang dipersyaratkan itu adalah asal hukumnya mubah. Nah. Seperti contoh tadi, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Asal hukumnya mubah boleh ketika seseorang itu dia setelah belanja berbeli uh, membeli sesuatu lalu kemudian dia tidak mengembalikan lagi. Boleh. Artinya sesuatu yang mubah. Ketika dijadikan sebagai syarat, syarat ini syarat yang sah. Syarat yang yang sah. Nah, berbeda kalau persyaratan itu asal hukumnya terlarang. Asal hukumnya terlarang. Nah, ya. Saya beli dari Anda misalkan hamba sahaya, tapi saya persyaratkan yang bisa nyanyi misalkan ya atau apa saja ya nah sesuatu yang memiliki manfaat yang tidak mubah tidak diperbolehkan para ulama mereka menyebutkan contoh tadi nah ya ini masyarakat menunjukkan bahwa persyaratan yang asal hukumnya mubah itu adalah persyaratan yang yang sah dan teranggap. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan al muslimuna ala syurutihim kaum muslimin berdasarkan syarat-syarat mereka. Nah. Ini syarat sah uh, syarat yang kapan syarat itu teranggap syarat yang sah. Lalu bagaimana sebaliknya? Kapan syarat itu menjadi syarat yang batil? kapan syarat itu menjadi syarat yang yang batil. Nah, ada dua keadaan. Ada dua kondisi di mana syarat itu menjadi syarat yang yang batil dan tidak teranggap. Pertama, syarat itu bertentangan dengan maksud syariat. Maksud syariat. Syarat itu bertentangan dengan maksud dari syariat. Nah, ketika ada sebuah persyaratan yang bertentangan dengan maksud dari syariat, maka syarat tersebut syarat yang yang batil, bertentangan dengan syariat. Nah, ya, seperti misalnya dalam hadis Bariroh, jual beli terjadi seorang budak dengan persyaratan ketika dimerdekakan walaknya milik pihak penjual ya ketika pemilik Bariroh ini menjual hendak menjual Bariroh mereka memberikan persyaratan bahwa walanya itu kepada mereka Nabi SAW ketika mengetahui hal ini beliau beliau marah beliau mengatakan al wala'u liman a'taq wala itu bagi orang yang memerdekakan budak nah ketika ada persyaratan dalam akad jual beli yang persyaratan itu bertentangan dengan syariat bertentangan dengan maksud syariat maka persyaratan ini menjadi persyaratan yang batil tidak teranggap Nah, tidak tidak teranggap. Ini yang pertama. Yang kedua, persyaratan tersebut bertentangan dengan maksud akad. Persyaratan tersebut bertentangan dengan dengan maksud dari akad. Nah, apabila ada persyaratan yang bertentangan dengan maksud dari akad, maka persyaratan tersebut menjadi persyaratan yang batil. Saya jual barang ini kepada Anda, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya Anda tidak boleh lagi jual kepada orang lain. Nah, tidak boleh lagi jual kepada orang lain. Saya jual barang ini kepada Anda, tapi dengan syarat Anda nggak boleh pakai, nggak boleh manfaatkan. Nah, dan semisalnya, ini bertentangan dengan maksud dari akad. Seorang ketika dia melakukan akad, dia ingin membeli sesuatu, tentunya keinginannya dia menguasai secara menyeluruh barang tersebut. Barang itu dia kuasai. Dia bisa memanfaatkannya, dia bisa melakukan tindakan kepadanya dengan apa yang dia inginkan, termasuk menjualnya, menyewanya, dan seterusnya. Ketika ada akad jual beli yang ada persyaratan bertentangan dengan maksud akad, berarti persyaratan ini persyaratan yang batil dan tidak tidak teranggap. Nah, ini masyaAllah eh, beberapa ketentuan tentang persyaratan-persyaratan dalam dalam jual beli. Nah. Para ulama mereka memberikan contoh seperti yang bertentangan dengan syariat atau dengan maksud syariat. Seperti persyaratan suatu jual beli dengan akad yang lain. Di mana dia mengatakan, saya jual barang ini kepada Anda tapi dengan syarat anda menjual barang Anda itu kepada saya. Atau Anda menyewakan tempat Anda ini kepada saya. Dan begitu seterusnya yang semisal. Nah, ya. Ini yang ditafsirkan oleh sebagian ahlul ilmi. Naam. Dua akad dalam satu transaksi jual beli. Bai'ataini, bai'atani fil bai' fi bai'ah. Dua jual dua transaksi jual beli dalam satu satu akad. Nah, ya ada dua jual beli dalam satu transaksi ini penafsirannya banyak ya salah satu penafsiran dari uh, larangan tersebut larangan untuk uh, melakukan dua akad dua transaksi jual beli dalam satu satu akad satu majelis ya ini salah satu penafsirannya adalah ini persyaratan saya jual barang ini kepada Anda tapi dengan syarat Anda menjual barang Anda itu kepada saya atau Anda menyewakan tempat Anda ini kepada saya Nah, ini bai'atani fi bai'ah. Dua jual beli dalam satu satu jual beli, satu transaksi. Ini salah satu makna dari uh, larangan tersebut dan ini syarat yang fasid, syarat yang batil. Nah, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafidzahullah taala. Nah, Taib, ini masyarakat ikhwa azan zakumullah. singkatnya waktu sehingga uh, kita berusaha memilih eh, perkara-perkara uh, yang penting karena hari ini mungkin insya Allah hari terakhir kita meskipun pada hakikatnya banyak permasalahan al-bayi yang belum kita sebutkan ya belum dipelajari namun mudah-mudahan apa yang disebutkan di beberapa hari ini memberikan manfaat kepada kita memberikan sedikit gambaran kepada kita sehingga di kesempatan-kesempatan yang lain ketika kita uh, diberikan kemudahan untuk kembali mempelajari tentang ahkamul buyu paling tidak kita sedang sudah memiliki gambaran awal tentang hal-hal yang penting yang dibutuhkan untuk diketahui dalam permasalahan permasalahan al-bai. Nah, di sana ada beberapa uh, contoh-contoh uh, ya, beberapa contoh-contoh larangan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa akad jual beli ini terakhir contoh-contoh atau jenis-jenis jual beli yang terlarang di dalam syariat. Disebutkan saya nukilkan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam uh, eh, al mulaqqas Beberapa yang beliau sebutkan di antaranya jual beli di hari Jumat setelah azan yang kedua bagi mereka orang-orang yang berkewajiban mendatangi sholat Jumat bagi mereka orang-orang yang berkewajiban mendatangi sholat sholat Jumat. Ketika telah dikumandangkan adzan, lalu dia melakukan transaksi jual beli. Telah masuk waktu Jumat, lalu dia melakukan transaksi jual beli. Ini terlarang, tidak diperbolehkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idanu nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dikrilai wa darul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian disuruh, apabila disuruh untuk melakukan sholat pada hari Jumat, fasau ila dzikrillah, bersegeralah kalian menuju zikrullah wa darul dan tinggalkan jual beli. Sini Allah melarang untuk melakukan jual beli, tinggalkan diperintahkan untuk meninggalkan. Sehingga kata para ulama, Apabila telah dikemandangkan adan yang kedua, maksudnya adan di hari Jumat yang menunjukkan masuknya waktu waktu Jumat, ya maka tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli bagi mereka orang-orang yang berkewajiban mendatangi sholat Jumat tersebut. Sehingga kata mereka akad jual belinya batil dan tidak sah jual belinya. Nah, <clears throat> bahkan beliau menyatakan demikian pula demikian pula sholat-sholat yang wajib yang lainnya tidak diperbolehkan untuk seorang menyibukkan diri dengan jual beli sementara telah dikumandangkan uh, adzan untuk dipanggil ya mereka untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk untuk melakukan salatul jamaah. Nah, jangan mereka melakukan transaksi jual beli sementara telah dipanggil untuk untuk mereka melakukan salat, ya. Kalau tadi khusus di hari Jumat, di ayat-ayat yang lain menyebutkan juga tidak sepantasnya pada salat-salat lima waktu, ya. Dalam surat An-Nur ayat 36 sampai 38 fi buyutin adinallaha an adinallahu an turfa'a wa yudkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab di rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk diangkat dan disebut padanya namanya dan ditasbih disucikan Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petangnya kaum rijalun suatu kaum ya yang tidak melalaikan mereka perdagangan demikian pula jual beli dari zikrullah dan dari menegakkan salat dan menunaikan zakat nah mereka tidak dilalaikan dari menegakkan salat, menegakkan uh, zakat, membayar zakat dan dari zikrullah perdagangan dan jual beli mereka. Nah, mereka mengkhawatirkan hari yang uh, tataqallabu fihil qulub wal absar, hati-hati berbolak-balik demikian pula pandangan agar supaya Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan yang terbaik dari apa yang apa yang telah, telah mereka amalkan dan Allah tambahkan kepada mereka keutamannya. Allah memberikan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki dengan tanpa hisab. Nah, ini masyarakat ikhwazum menunjukkan kalau sudah tegak atau sudah dikumandangkan azan hendaknya menghentikan segala bentuk aktivitas jual beli. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Naam. Kemudian beliau juga menyebutkan La yasihu bai'u syai' ala man yasta'inu bihi ala ma'siyatillah wa yastakhdimuhu fi ma haramallah. Tidak sah jual beli menjual sesuatu kepada seseorang yang akan menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak sah menjual sesuatu kepada seseorang yang akan menggunakan sesuatu itu untuk dia bermaksiat kepada Allah atau menggunakannya pada perkara yang Allah haramkan. Nah, ya. Ini masyarakat ikhwazin. Ini termasuk syarat yang ketujuh yang kita sebutkan yang diperselisihkan oleh para ulama. Telah kita sebutkan syarat yang disebutkan sebelumnya ada enam. Syarat yang ketujuh bahwa jual beli itu tidak boleh ada riba, la yakuna fihi alla yakuna fihi riba, ya, tidak ada riba padanya dan tidak berbentuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah swt. Tidak ada penyelisihan penyelisihan syariat padanya. Ya, tidak ada penyelisihan syariat padanya. Ya. Nah. Bukan sesuatu yang yang menyelisih syariat. Seperti jual beli di hari Jumat, seperti yang sudah kita sebutkan. La yaqau la yaqaul aqdu ala muharramin syar'an. Bahwa akad tersebut tidak dilakukan kepada sesuatu yang diharamkan secara syar'i. Ya, seperti jual beli di hari Jumat, seperti ini juga yang beliau sebutkan. Nah, ya jual beli sesuatu, menjual sesuatu kepada seseorang yang akan menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, ini telah mengeluarkan sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang tidak memberikan manfaat ini sudah keluar. Asal hukumnya sesuatu ini misalkan sesuatu yang bermanfaat. Namun, orang yang menggunakan barang tadi itu akan menggunakannya untuk sesuatu yang bermaksiat kepada Allah atau pada perkara yang Allah haramkan. Misalnya contoh, dalam kondisi fitnah, dalam kondisi perang saudara misalnya, tidak boleh menjual senjata. Ya, tidak boleh menjual senjata bagi seseorang yang akan menggunakannya untuk untuk membunuh saudaranya muslimin. Nah, ada perang misalnya antar kelompok, antar e, kampung misalnya, dia sebagai penjual senjata, penjual parang misalkan. Parang apa saja? Penjual pisau. Biasa sebenarnya barang ini asal hukumnya mubah, boleh barang itu dia benda-benda ini dijual di negara misalnya memperbolehkan ya parang misalnya untuk belah kelapa, untuk potong rumput, untuk pisau untuk uh, belah buah misalnya semisalnya. Tapi di masa fitnah ketika terjadi pertempuran orang membelinya untuk kebutuh keperluan perkara yang diharamkan maka tidak boleh memperjualbelikannya hukumnya haram. Kata beliau tidak sah jual belinya. Allah Subhanahu wa taala memerintah uh, melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Nah. Ya. Contoh yang lain. Misalnya lem. Lem kastol. Asal hukum pemanfaatannya boleh. Untuk apa itu lem? Untuk perekat, ya kan? Tetapi ketika ada yang ingin memanfaatkannya untuk mabuk, ada orang mabuk pakai lem ya? Katanya ada. Wallahu alam. Nah, katanya ada. Nah, kata orang-orang ngelem. Nah, dia tahu bahwa ini anak-anak dibeli dalam jumlah banyak, Gak mungkin untuk kemudian untuk keperluan yang yang yang biasa. Oh ini mungkin untuk keperluan lem. Ada tanda-tanda, ciri-cirinya, misalkan. Gak boleh, haram bagi dia untuk menjualnya. Kenapa? Dia akan menggunakan barang tersebut untuk perkara yang Allah haramkan. Sehingga kata beliau tidak sah jual belinya. Nah, ya. Nah. Ini. Asal hukumnya boleh. Pemanfaatan sebenarnya boleh. Tetapi ketika digunakan untuk perkara yang haram. ya Maka tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Demikian. Ini masyarul ikhwa azan wa azakumullah. Juga beberapa yang telah disebutkan beliau menyebutkan jual beli seorang muslim terhadap muslim yang lainnya menjual barang yang telah dijual saudaranya atau membeli barang yang telah dibeli saudaranya telah kita sebutkan juga uh, jual beli bai'ul hadirul lil bab orang yang tinggal di kota tersebut menjualkan barang orang yang tinggal di pedalaman ini juga telah disebutkan perkara yang diharamkan kemudian jual beli inah bai'ul inah jual beli al inah ya Nah, ini juga merupakan jual beli yang terlarang yang diharamkan. Ya, jual beli inah yakni seseorang membeli suatu barang dengan harga kredit. Harga yang diakhirkan dengan satu harga. Lalu kemudian dia setelah membelinya, dia menjual kembali kepada orang yang menjual tadi dengan harga kontan yang di bawahnya. Dia beli mobil. Mobil dengan harga misalnya 100 juta. Saya beli mobil ini dari Anda 100 juta cicil nanti dibayar tahun depan. Nah, 100 juta. Lalu kemudian setelah dia ambil mobil ini atau dia ambil kuncinya atau dia masih di situ, dia jual lagi kepada orang yang bersangkutan. Saya jual barang ini lagi kepada Anda tapi dengan harga kontan 80 juta. Mobilnya tetap, hanya uangnya saja yang berpindah. Dalam matian tanggungan. Jadi dia mengambil 80 juta kontan, nanti dia akan kembalikan 100 juta dalam bentuk ya ajilan, dalam bentuk uh, Eh, kredit atau cicilan atau nanti di waktu waktu tertentu untuk dibayar. Nah, ini bayul ina. Nah, ini juga salah satu penafsiran satu dua transaksi dalam satu akad jual beli. Dua transaksi dalam akad satu akad jual beli. Itu bai'atani fi bai'ah salah satu maknanya ini, ya. Ini masyrul Allah wa eh, beberapa jenis jual beli yang di diharamkan. Wallahu taala alamu bisawab. Eh, mungkin ini yang bisa saya sebutkan ada kekurangan tentunya banyak dari apa yang disebutkan ini uh, nah masih kurang namun mudah-mudahan waktu kita yang singkat ini uh, memberikan manfaat kepada kita untuk kemudian mengambil apa yang faedah dari apa yang disebutkan oleh ahlul ilmi terkait dengan dengan permasalahan al-buyu. Wallahu taala alamu bisawab. Baik, di sini ada beberapa hal yang disampaikan Apakah boleh menjadikan jual beli mata uang asing sebagai pekerjaan? Telah kita sebutkan. Jual beli mata uang asing diperbolehkan jika terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, membeli dolar, jual beli dolar dengan rupiah, real dengan rupiah dan semisalnya. Nah, diperbolehkan. Yang penting harus serah terima barang di tempat. Harus serah terima barang di tempat. Tidak boleh ada penundaan penyerahan. Nah, Seorang penjual memberitahukan harga modal dari harga tertinggi yang didapat di awal, walaupun sebenarnya barang-barang yang lainnya sudah tidak lagi dapat modal pertama, harga lebih murah dari modal awal. Maksudnya apa hukumnya ya? Seseorang dia mendapatkan beberapa jenis harga barang, barang dengan beberapa harga. Harga pertama mungkin harganya tinggi, harga berikutnya mungkin lebih murah, lebih murah, lebih murah ketika ada pembeli datang kepada dia. Nah, lalu mungkin dia tengkulak atau uh, yang pemilik barang tadi dapat dari yang lain. Kemudian dia menjual barang itu kepada orang lain. Tapi yang dia sebutkan harga barang pertama, harga yang tinggi. Saya dapat barang itu dengan harga sekian. Nah, begitu ya. Padahal ada beberapa harga, mungkin ada yang lebih murah. Nah, nah. Wallahu taala alam bisawab. Uh, Wallahu taala alamu bisawab. Kalau memang ada beberapa jenis harga barang tersebut, ya sebaiknya uh, dia tidak menyamarkan harga tersebut, ya. Nah, kalau memang dia ingin menjual barang itu kepada yang lain, artinya dia menghilangkan segala bentuk bentuk tadlis, segala bentuk kesamaran. Nah, lebih baik dia tidak menyebutkan nilai barang yang dia dapat. Kalau memang ada beberapa jenis harga yang dia dapat, ya jenis harga yang dia beli. Nah, cukup dia katakan saya jual barang ini kepada Anda sekian. Nah, silakan kalau Anda mau beli. Nah, jangan dia uh, merayu ataukah membujuk calon pembeli tersebut dengan memberikan harga awal ya, padahal mungkin harga barang yang dia dapatkan itu sudah tidak lagi dengan harga awal, mungkin lebih murah dan seterusnya. Jangan, jangan dia melakukan penipuan. Nah, telah disebutkan hadis Nabi SAW yang melarang berbagai macam bentuk penipuan. Man ghasya falaysa minni. Nah, Allah taala alam biso. Menghindarinya lebih utama. Bagaimana hukum monicangger? Apa ini? Oh, ini yang tukar menukar mata uang asing ya, sudah disebutkan. Nah. Apakah boleh memperjualbelikan obat bius, medis, bensin, tiner, lem? Sudah disebutkan tadi. Ya. nah Ini kembali kepada apakah itu khamar ataukah bukan. Nah Kalau itu khamar maka diharamkan untuk diperjualbelikan. Kalau bukan khamar seperti lem. Lem ini pemanfaatannya bukan khamar ya, begitu ya. Pemanfaatannya memang untuk dipakai lem, tiner. Tiner mungkin campuran apa misalkan bensin, bensin untuk bahan bakar. Ini penggunaannya ada. Penggunaan tersendiri. Nah, ketika seseorang membeli barang-barang tersebut, asal hukum menjual barang ini mubah, boleh. Nah, namun kapan seseorang mengetahui bahwa pemanfaatannya itu adalah pemanfaatan yang haram, maka tidak boleh bagi dia untuk menjual barang tersebut kepada si pembeli tadi. Wala da'wan wala itu, wal udwan. Seperti ini, bensin. Ada orang jual bensin, asal hukum jual bensin berarti mubah. Tapi ketika dia mengetahui ada orang misalnya mau bunuh diri, dia mau beli bensin. Kamu ngapain beli bensin banyak-banyak? Saya mau bunuh diri, sudah bosan hidup saya. Nah, haram baginya untuk menjual, nggak boleh. Nah, haram, nggak boleh dia jual. Nah, ya, sudah saya nggak usah jual, kamu ambil aja gratis. Nah, eh, sama nggak boleh. Nah, ah jual beli paku misalkan, apa hukum jual beli paku? Asal hukumnya boleh penggunaan yang mubah. Tapi misalnya ada seorang yang ingin membeli paku. Kamu ngapain beli paku banyak-banyak? Ini saya mau beli paku buat saya makan. Karena saya adalah uh, apa pemain kuda lumping. Haram hukumnya, nggak boleh dijual kepadanya. Nah, begitu. Ini masyarakat ikhwa azan Hukum tape, tapi yang mengandung alkohol. Tapi kalau sudah memabukan nggak boleh, ya tidak boleh untuk dimakan. Nah, tapi kalau tidak sampai memabukan dalam artian tape makanan, tape itu yakni makanan di batas waktu waktu yang boleh mempa, dibolehkannya maka itu halal boleh. Nah, diperbolehkan. Nah, sama seperti anggur. Anggur, perasan anggur, jus anggur itu, ya, atau perasan anggur, kurma atau yang semisalnya, asal hukumnya boleh, ya. Nah, namun kapan sampai kadar memabukkan Nah, maka menjadi khamar diharamkan untuk diperjualbelikan. Ya. Nah, khamar. Kalau orang tua itu memabukkan anggur orang tua. Mabuk ya? Nah, memabukkan. Sampai pada tingkatan memabukkan nggak boleh haram. Nggak boleh diperjualbelikan. Walaupun dari perasan anggur. Nah, intinya bahwa lihat zatnya. Apakah sampai pada tingkatan memabukan atau tidak. Nah, demikian. Tapi demikian pula, kalau disimpan di jangka waktu yang boleh, diperbolehkan, tidak memabukkan, boleh untuk dimakan. Sama seperti perasan anggur. Di waktu yang memabuk, eh, diperbolehkan, boleh untuk diminum. Tapi kapan? Kalau sudah dibuat ya, di satu bentuk yang itu memabukkan, seperti tadi orang tua atau yang lainnya misalkan, sampai pada tingkatan memabukkan, haram untuk dikonsumsi, nggak boleh. Diperjualbelikannya pun tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau kita membeli mobil atau barang yang semisalnya, tapi barang itu masih cicilan? Teman yang belum selesai, baru kita atau saya lanjutin cicilan barang itu. Seperti apa hukumnya itu dalam? Nah, teman kita membeli mobil atau barang, tapi barang itu dicicil. Cicil, belum selesai cicilannya, teman sudah nggak bisa lagi melanjutkan. Begitu ya, maka kita yang melanjutkan. Kalau temannya itu ridho, dia memperbolehkan maka silahkan. Silahkan diperbolehkan. Ya. Hanya saja jual beli barang yang dicicil ini, jual beli barang yang dicicil. Telah kita sebutkan, mungkin diperbolehkan dengan syarat itu bukan barang ribawi Gak boleh barang-barang ribawi dibeli dengan barang-barang ribawi dengan dicicil. Jual beli emas tapi cicilan. Haram hukumnya gak boleh. Yang kedua, Syarat yang kedua, barang yang dicicil ini, barang yang dicicil itu ditetapkan akadnya secara langsung. Nah, saya beli barang ini dengan dicicil. Nah, kemudian syarat yang ketiga bahwa tidak ada pihak ketiga yang ada di antara penjual dan pembeli. Gak boleh ada pihak ketiga. Gak boleh ada pihak yang menalangi. Saya beli barang ini cicil kepada Anda dengan harga 120 juta dibayar per bulan sekian atau akhir tahun sekian. Nah, demikian. Ya. Boleh hal ini tapi dengan syarat tidak ada pihak yang ketiga. Pihak yang ketiga ini yang akan menalangi. Pihak yang ketiga ini yang akan mendatang, mendatangi pihak penjual, saya berikan harga kontan kepada Anda nanti dia bayarnya ke saya. Misalkan dia dari pihak bank atau dari pihak apa saja, dia akan memberikan kepada dealer uh, mobil atau motor itu harga kontannya lalu kita sebagai pembeli akan menyetorkan cicilannya ke pihak bank atau pihak orang ketiga tadi intinya dia memberikan pinjaman kepada kita harga kontan kita akan mengembalikan kepadanya harga cicilan harga kontan 100 juta harga cicilan 120 juta misalnya Seolah-olah kita pinjam 100 juta dari dia kontan untuk beli mobil itu nanti kita serahkan ke dia berbentuk cicilan 120 juta. Itu riba. Gak boleh. Nah, ini masyarakat ikhwa wazakumullah asal hukum barang-barang yang dicicil tadi. Kalau belum mampu beli uh, misalkan barang yang dicicil uh, kalau harus melalui yang seperti itu maka sebaiknya jangan, jangan dilakukan. Nah. Nah, afan seorang punya usaha cateringan. Kemudian ada orang awam yang memesan untuk pesta pernikahan, sedangkan kita tahu pada pesta tersebut ada maksiat. Apakah kita boleh menerima pesanannya? Wallahu taala alam bisawab. Kalau terkait dengan makanan itu tidak terkait dengan uh, kemaksiatan itu secara langsung. Ya, tidak terkait dengan kemaksiatan itu secara secara langsung. Nah, dari mana Anda tahu di situ ada maksiat misalnya? Uh, eh, wallahu alam. Ya, Wallahu taala alam bisawab yang nampak bagi ana ini akadnya tersendiri ya akadnya tersendiri kecuali kalau kita hadir di situ kalau kita tidak hadir dalam artian kita hanya makanan wallahu alam asal hukumnya boleh asal hukumnya boleh nah jangankan keteringan misalnya kita pedagang saja kita pedagang apa ini pedagang sayur pedagang ikan, pedagang buah, pedagang apa saja. Ada orang misalkan datang ke kita beli. Nah, sementara kita tahu di rumahnya itu banyak maksiat atau melakukan ini itu misalkan. Nah, ini uh, tinjauan yang berbeda. Wallahu taala alam bisawab karena makanan itu tidak berhubungan langsung dengan maksiatnya. Wallahu taala alam bisawab. Untuk mengatakan tidak boleh, uh, Anda belum mengetahui alasan yang yang yang benar. Nah, Allah taala alam soh. Yang nampak tidak mengapa. Allah alamu bisa. Nah, Taib ini pertanyaannya panjang sekali ini terkait dengan BPJS telah disebutkan oleh para satidah kita dari para uh, ulama kita tentang uh, eh, BPJS itu adalah uh, asuransi tijari asuransi tijari takmin takmin tijari asuransi tijari dan asuransi tijari dengan memberikan harga setoran rutin ya dimana nanti kalau seorang itu sakit dia akan memberikan tunjangan kesehatannya sekadar uh, sakit yang dia derita bisa dia baru setorkan sekali kemudian dia mendapatkan nilai yang banyak ketika sakitnya berat atau bisa juga bertahun-tahun dia setorkan tapi nggak sakit-sakit sementara uangnya habis hangus nah sehingga dia mengalami kerugian Para ulama mereka mengatakan ini ada sistem mukhatarah untung rugi sehingga dilarang dalam syariat. Jangan melakukan muamalah seperti ini karena ini terlarang. Nah, tapi mungkin ini yang bisa saya sebutkan kekurangan kesalahan mohon dimaafkan. Wallahu taala alamu bisawab. Dengan demikian berarti berakhir uh, kesempatan kita untuk uh, apa sama-sama merojaah apa yang kita ketahui dari ahkamul buyu' Semoga apa yang kita amalkan beberapa hari ini tercatat sebagai amalan soleh bagi kita sekalian mengisi bulan suci Ramadan dengan melakukan upaya beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian kepada al-haq dan memberikan ampunan kepada kita dari dosa-dosa kita. Wallahu taala alamul bisawab. Subhanakallahumma hamdik, syadallah ila anta wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.